Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikra ya akhana. Tuhlik. Iqra. ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم يعلم أن الله تعالى يغضب يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه بل ينبغي أن يغضب على رقائه وعلى نحو هذا معالج Taib. Jazakallah khairan. Habisan? Masih ada tak? Masih ada. Taib. Sudah sudah berarti faslun lainnya nanti ya. Taib. Jadi ya untuk santri yang kecil dan juga santri yang besar diharapkan untuk taklim semua untuk tuhur untuk nanti sore jam 5 kurang lebih karena anak kecil saya langsung tidur pada tuhur sudah banyak main ya tadi jam 10 jam 11 nanti langsung tidur kurang berfaedah jadi di bulan Ramadan ini kita gunakan waktunya semanfaat mungkin dengan cara apakah membahas Al-Quran atau dengan mendengarkan majlis taklim. Baik. Jadi sebelum tidur, para santri yang kecil terkhusus untuk taklim. Ini ya, para santri yang kecil. Kalau yang besar biasa taklim di sini. Ini berlaku sampai menjelang libur. Jadi jangan pulang terlebih dahulu karena masih banyak ya tugas para santri untuk dites nanti menerima pembagian rapot. Jangan pulang terlebih dahulu. Kecuali memang sudah terpaksa tidak mengapa. <clears throat> Tapi Kita baca Qala muallif Ibnu Qudamah al maqdisi rahmatullahi alaihi wa in dhanna anahu salimun ujub. Kita pembahasannya masalah masalah apa kemarin? Tentang masalah hibah. Kemudian terapinya. Terapi masalah hibah, pengobatan ketika seorang muslim ya mudah terjatuh dalam perbuatan hibah, bagaimana pengobatannya? Bagaimana terapinya? Telah kita sebutkan kemarin ada empat poin. Yang pertama adalah apa? <clears throat> akan disebutkan insya Allah belum disebutkan akan disebutkan kemarin kita sebutkan tentang sebab seorang berbuat hibah adapun terapinya insya Allah akan disebutkan selanjutnya wa indona anahu salimun dan jika seorang dia meyakini atau menyangka dirinya selamat dari sebuah aib. 6 artinya dia merasakan ya selamat dari perbuatan tersebut maka falyatashahhal bisukri ala ni'amillahi alaihi maka hendaklah kalian semuanya kita semuanya nam ketika merasakan demikian hendaklah dia bersyukur pada Allah taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kepadanya. Ini. Wala yulawithu nafsahu bi akbahil uyub wa huwal hibah. Dan jangan membuat polu, polusi ya dirinya. Membuat dirinya kotor dengan aib yang paling jelek yaitu adanya hibah. Tukang menggibai saudaranya sesama muslim. Ini Jangan kemudian tersibukkan dengan perkara-perkara demikian ketika mungkin dirinya selamat ya dari sebuah enam aib kemungkinan ya ada hendaklah dia banyak bersyukur banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dan jangan membuat polusi jangan membuat dirinya menjadi aib dengan dia berbuat hibah dengan dia berbuat namimah kepada saudaranya sama muslim wa kama la yardha li nafsihi bi hibati ghairihi lahu sebagaimana dia tidak ridho terhadap dirinya dengan hibah enam dari selainnya untuknya ini sebagaimana dia enggak ridho kalau ada orang lain berbuat hibah kepadanya tentunya kita juga jangan berbuat hibah kepada mereka kita aja enggak senang ya digibahi kita pun jangan berbuat hibah untuk saudara kita sama muslim. Hoyam bahi Allah li ghairihi min Maka yang pantas bagi dia enam hendaklah dia tidak ridho, tidak senang kepadanya, kepada yang lainnya dari dirinya sendiri. Enam, ketika dia mendengar perkataan teraan gibah ya, hendaklah dia jangan sampai ridho, jangan sampai dia ya, ini senang nikmat dengan perkataan-perkataan tersebut. Kemudian selanjutnya falyandur fi sababil ba'ith ala hibah. Maka lihatlah sebab yang mendorong untuk berbuat hibah yang sudah telah kita sebutkan kemarin ya. Di antara sebab yang bisa membangkitkan serang berbuat hibah di antaranya adalah apa? Melampiaskan suatu kemarahan ini. Kemudian apalagi? Yani iradah menghendaki mengangkat dirinya. Mau dirinya ia angkat dan menjatuhkan yang lainnya. Ini juga akan mendorong dia berbuat hibah. Kemudian apalagi? Yani adanya al-hasad. Nah ini, ini telah disebutkan oleh mu'alif. Maka fayastahid. Maka bersungguh-sungguhlah untuk ala qat'ihi untuk memutusnya. Di antara empat sebab tersebut. Ini akan disebutkan pengobatannya. Enam, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk memutuskannya. Fa inna ila illati yakunu bid'at sababiha. Maka sesungguhnya terapi penyakit enam tersebut enam yakni Sesungguhnya terapi adanya suatu penyakit adalah dengan adanya memutuskan sebab-sebabnya. Ini. Ini segala penyakit ya. Penyakit apakah penyakit fisik ya yang ada pada diri kita? Mungkin penyakit ya, penyakit apa? diare misalnya. Kita tahu sebabnya apa? Mungkin banyak sambel ya atau mungkin banyak terlalu berlebihan dalam masalah apa sehingga dia diare maka cara pengobatannya harus ia putuskan sebab tersebut demikian juga hibah maka kita harus putuskan sebab tersebut kalau nggak bisa diputuskan tentunya nggak bisa untuk disembuhkan wa qad dzakarna ba'da asbabiha dan sungguh kami telah menyebutkan sebagian sebab-sebab Empat poin di atas. Fayu'alisul hodoba bima sayati fi kitabil hodob Maka pengobatannya masalah marah ini akan datang dalam kitab al hodob Ini ya, pembahasan marah. Insya Allah akan datang. Wa yu'alisu muwafaqatal jullas. Kemudian disebutkan di sini ya, cara terapi enam yakni mengobati muwafaqatul jullas apa ini yakni mencocoki teman duduknya artinya ketika dia berbuat hibah memengkari enggak enak memenasehati enggak enak ini teman duduk yang sangat intim sangat akrab dia menjaga keharmonisan persahabatan. Ini. Maka untuk menjaga hal yang demikian, dia enggak enak untuk meninggalkan temannya, untuk menasihatinya, untuk meninggalkan begitu saja dari tempat majelisnya enggak enak. Nam, maka cara pengobatannya adalah biaya lama Allah Taala iyak dobu alaman tolabar ridol mahlukin. Hendaklah dia tahu bahwasanya Allah taala itu murka, akan marah kepada orang yang dia yakni mencari keridhaan para makhluk bisuhtihi dengan kemarahan Robnya. Ini ini harus diketahui. Harus dipahami. Jangan sampai ya kita mencari keridhaan manusia ternyata kita berhadapan dengan adab Allah taala berhadapan dengan kemurkaan Allah Ta'ala karena berbuat hibah dia enggak enak untuk meninggalkan dia enggak enak untuk menasehatinya untuk diingkari enggak enak nanti terjadi kerenggangan persahabatan enggak enak sehingga dia menjaga persahabatan terpaksa dia berbuat hibah terjun ikut andil dalam percakapan dalam satu pembicaraan dia lupa dengan kemarahan Allah dia dahulukan dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Ta'ala Nah, padahal ketika terjadi seperti ini keadaannya takut kepada manusia, nah ini termasuk ya mintok fil yakin. Termasuk yakni akan lemahnya satu keyakinan yang menempel pada seorang muslim tersebut. Dan namanya yakin apa yang Allah janjikan kepada setiap hambanya dia yakin. Ini termasuk kamalul iman Termasuk kesempurnaan iman seorang muslim ketika ada keyakinan. Sehingga heran waja'ala minhum a'immata yahduna bi amri alam sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini ada ya satu keyakinan yang mendekam dalam hati seorang muslim, dia akan menjadi seorang imam. Dia akan menjadi seorang panutan di tengah-tengah para manusia, para nabi, para rasul, ya para orang-orang yang soleh orang-orang yang mereka mengikuti ah, ini para salafuna soleh enam mereka menjadi imam mereka menjadi panutan para manusia mereka menjadi referensi rujukan utama dalam ucapan karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah adanya suatu keyakinan nah ini menjadi seorang imam menjadi seorang kutuah hasanah Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam Nah, beliau seorang imam karena pada hatinya ada keyakinan yang menancap pada beliau. Nah, ini dan tak kala dia lemah, ya, nggak bisa meninggalkan demikian dari perbuatan hibah karena takut dengan manusia, karena nggak enak dengan dirinya, mengingkarinya, menjauhinya nggak enak, takut retak hubungan, maka ini termasuk bab min do'fil yakin, lemahnya keyakinan orang tersebut. Nah, dalam hadisnya yakni Abu Said al hudri marfu'an disebutkan yani inna min fil yakin antar dan nas bisuhtillahi wa antahmadahum ala rizkillah di antara sungguhnya di antara kelemahan sebuah keyakinan yaitu engkau mencari keridhaan manusia Engkau mencari biar manusia senang dengan kita. Engkau mencari yang menjaga hubungan dengan manusia jangan sampai retak. Tapi dengan cara yakni suhtillah. Dengan cara adanya kemurkaan Allah Ta'ala. Berhadapan dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini min do'fil yakin. Wa antahmaduhum dan kau juga memuji mereka. Nah memuji, banyak memuji yang hulu sampai menyanjarkan rezekinya disanjarkan kepada si fulan ala rizkillahi taala yang Allah berikan rezekinya atas atas rezeki Allah taala yang Allah berikan kepadanya ternyata enam di antara kita memuji orang tersebut dengan pujian yang berlebih-lebihan tidak menyanjarkan itu rezekinya datang dari Allah taala nah ini ini apa termasuk ya keyakinannya lemah ketika dia ini susah nah untuk meninggalkan dari perbuatan hibah dia mencari keridhaan manusia dan juga dalam hadis yang lain sebutkan man iltamasa ridallahi bi nas radu anhu wa aradun anhu nas barang siapa yang dia mencari keridhaan Allah taala dengan berhadapan dengan kemurkaan manusia, berhadapan dengan jengkelnya manusia, maka niscaya Allah akan ridho kepada orang tersebut dan para manusia pun akan ridho dengannya. Tapi sebaliknya barang siapa wa min il-tamasa ridon nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara yang diberhadapan dengan kemurkaan Allah taala, enggak peduli dengan hodobnya dan ansaman Allah taala, maka yang ia dapatkan adalah yakni Allah alaihi wa ashadu alaihi nas ini yang akan ia dapatkan kemurkaan Allah Ta'ala dan juga kemurkaan para manusia ini manusia-manusia yang mencari keridoan manusia bukan mengharapkan keridoan Allah Ta'ala bal yambahi ayyak dob ala rafaqaihi bahkan yang dia lebih pantas untuk ia lakukan adalah hendaklah dia murka marah kepada rekan-rekan tersebut. Teman-temannya itu yang dia berbuat hibah, bukan malah dia nggak enak, nah mengingkari enggak enak, meninggalkan memotong pembicaraan nggak enak. Nah, hendaklah dia ya ini nggak senang, murka dengan rekan-rekan ia sendiri. Wa ala nahwi hada dan di atas seperti ini ya. Contoh-contoh seperti ini mu'alajatul bawaki. yakni adanya terapi penyakit-penyakit yang ada selain yang kita sebutkan. Nah ini. Jadi ini pengobatan secara umum ya. Entah itu ghibah kemudian entah itu namimah ataupun penyakit-penyakit yang lainnya dalam hati, maka cara penerapinya demikian. Mu'ala nahwi hada mu'alajatul bawaki. Di atas inilah ya, mu'ala mu'alajah, terapi bawaki. Bawaki ini apa? Sisa-sisa. Artinya selain penyakit hibah bisa disembuhkan dengan ini mengingat adanya kemurkaan Allah Ta'ala yang akan ia hadapi ketika dia berbuat satu kemaksiatan, apakah hibah dan sebagainya. Taib intaha. Insyaallah kita masuk fasal yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Taib ilahuna tafadalu haftakumullah.